Halo Pak Fendi. Halo. Iya, silakan Pak komentarnya Pak. Iya. Halo. Halo Pak. Iya, masih ada yang online tuh Pak. Halo. Halo. Iya. Halo Pak Fendi ingin memberikan opini Pak. Iya betul betul. Iya Pak, silakan komentarnya Pak. Bisa langsung online Pak dengan Pak Polisi. Maaf kami telah terputus dengan Pak Fendi. Ya sudah ada Pak Johan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan komentar ya Pak. Ya, menurut saya memang eh, langkah baiknya memang aturan itu dilaksanakan. Imbauan itu 6 bulan ke depan tidak ada lagi produk impor ya, 13 macam tadi itu. Tapi eh, masalahnya sekarang kan memang produk-produk lokal ini sekarang ke untuk apa namanya eh, produktivitasnya memang kurang baik dibandingkan dengan yang di luar. Dulunya kita produk-produk dalam negeri kita, produk-produk lokal kita itu lebih baik daripada produk impor. Tapi sekarang berbalik, jadi yang produk lokal kurang mutunya kurang dan sekarang malah uh, importer lebih lebih baik mengimpor karena lebih murah dan lebih bagus. Lebih lebih gede, lebih enak. Nah, itu makanya impor sekarang e, menjatuhkan harga lokal. Jadi oleh supaya tidak menjatuhkan harga lokal itu maka larangan itu harusnya bisa efektif dilaksanakan ke depan. Terima kasih. Ya sudah ada Pak Andre. Ya. Ya, kalau menurut saya sih uh, buah-buahan dalam negeri juga nggak kalah ya kayak uh, ya. eh, kita nggak mendatangkan buah dari luar juga si buah naganya ya ya atau asal pondoknya kita juga masih punya tunan montong gitu kan ya asal dijaga kualitas eh, kualitas saja dan harganya aja jangan terlalu tinggi Ya kebanyakan kan kalau buat dari eh, yang penting kita eh, bisa menjaga eh, harga gitu. Kita nggak boleh masuk. Yang penting harganya ya jangan meroket itu aja. Supaya bisa dimakan sama sama kita semua. Ya, kita nggak boleh masuk itu harga tinggi sama aja. Itu yang penting harganya dikontrol Pak. Makasih. Pak Leo. Iya silakan Pak. Iya Bu, kalau saya sih setuju aja ya nggak impor buah, daging gitu, garam, besi bekas ya mendengar nggak nggak ya beras juga nggak diimpor karena kita Indonesia eh, mungkin nggak siap gitu kalau kita impor dulu tuh ya kasihan BI juga tiap hari intervensi dolar gitu ya BI tanggungnya sampai kapan nih kalau enggak dolar bisa dua belas ribu loh makanya kita tahan nih ini kan dolar turunnya sementara gitu terima kasih demikian silahkan Bapak ya eh, menurut saya pemerintah uh, melarang impor berbagai jenis buah, termasuk yang kemarin daging sapi hanya untuk menutupi isu-isu yang tentang korupsi saja jadi dibikin supaya inflasi melonjak dengan tinggi sehingga masyarakat sibuk sendiri dengan uh, inflasi yang sangat tinggi sehingga isu-isu untuk uh, yang kita politik jadi tertutup gitu. Mm-hmm. Terima kasih Pak Anton Pak Zeno. Sore Bu. Sore Pak, silakan. Kalau, kalau saya berpendapat sih gini ya, pemerintah sekarang itu nggak mau didik masyarakat kita masyarakat kita kan kebanyakan masih pakai ilmu zaman Belanda begitu masih ilmunya ilmu ketinggalan cara bertani gitu nanti ilmu pertanian itu kan ada penyuluh-penyuluh itu ada cuma kan penyuluh itu juga harus dididik juga jadi biar produknya itu bisa pro pasar nah, sekarang kan Menteri Pertanian melarang-larang barang masuk. Habis itu barangnya di pasar kagak ada. Kita sebagai konsumen kan jatuhnya mahal. Kan kita perlu barang murah juga. Kita bolehlah proteksi produk dalam negeri. Cuman Pertanyaan itu dididik dulu, dikelola dulu yang baik. Kalau pengusaha kecil nggak mau, biarlah pengusaha besar, dikasih lahannya, apa bagaimana. Itu kan ada caranya. Cuman pemerintah sekarang otaknya kayak nggak dipakai apa Karena saya bingung sendiri. Oke. Okay. ya, Pak Agus. Iya, selamat sore. Sore Bapak silakan. Iya tadi saya sangat setuju dan sangat senang sekali dengan istilah Pak Faisal Basri Pemerintah pemalas hati-hati itu aja baik terima kasih Pak Agus untuk tanggapan Anda Pak Rizal ya selamat sore sore Pak silakan ya kalau kita lihat ini SD ini udah gagal total ya jadi semua masalah datang satu persatu dan bom waktu karena dia sendiri nggak bisa mimpin dirinya sendiri apalagi orang lain jadi semua diserahkan ke menteri dan menterinya pun di ah, kalau kita lihat semuanya tidak berkualitas yang penting dia tidak jatuh bagi-bagi kursi jadi ini kacau balau ini negara gagal nih terima kasih terima kasih Pak Rizal Pak William ya Bu iya. ini Bu ah, ujung-ujungnya terang KPK lagi nih Bu kayak presiden PKS Bu kalau begini lagi nih main begini kayak daging daging sapi nih Bu hmm. Iya pasti begini setiap kali ada kepentingan ya dimana begini begini terus nih negara kita nih kapan majunya nih ya makasih bu terima kasih Pak William Pak Agus halo halo Pak silakan ya selamat sore bu Ya Pak langsung aduh ini negara udah Tidak ada tujuannya deh bu untuk memajukan pertanian peternakan dan lain sebagainya sebaiknya ya maksudnya mundur itu aja bu terima kasih Pak Agus Iya, ke Pak Wardi ini bukti pemerintahan yang gagal total. Mestinya kebijakan pertanian ada blueprintnya. Ya, ini nanti proyek-proyek bancakan lagi, bancakan lagi, minta rekom ini sekian puluh juta, minta rekom itu sekian puluh juta dan masuk ke kantong pejabat. Jadi ini betul-betul pemerintahan yang gagal total. Terima kasih. Terima kasih Pak Wardi. Pak Leo. Ya. Silakan Pak. Uh, ya Bu, selamat sore Bu. Kalau saya sih nama BI ya intervensi melulu, dolarnya dibongbong ke laut gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Leo. Pak Hari. Sore. Sore Pak, silakan. Dari tadi saya dengar pemerintah gagal, pemerintah gagal, presiden gagal. Tapi yang bersangkutan menang-menang aja tuh merasa berhasil, dia melihat angka-angka aja di atas kertas. Tapi ya begitulah ini negara yang sudah mencapai kegagalan terima kasih oke terima kasih Pak James ya selamat sore sore Pak silakan ya kalau menurut saya eh, saya kurang setuju kalau dibilang negara ini gagal total itu cuma dilihat dari satu sisi kecil saja kalau dilihat eh, berbagai hal banyak kemajuan eh, yang kita rasakan tapi emang banyak harus uh, homeworknya mesti masih banyak itu aja Mbak, makasih. Terima kasih juga Pak James. Selamat pagi Pak Billy. Pagi. Silahkan Mbak. Ya, saya kira sih bagus ya kalau memang kenyataannya bisa demikian bagus. Cuman masalahnya satu, barang-barang lokal tuh lebih mahal dari luar. Kedua, itu eh, rasanya itu juga beda ya. Kita terus terang aja kalau sabun asik lah wortel sini sama wortel dari Australia atau wortel China itu emang enak wortel sana gitu loh udah gede wangi nah tapi satu hal lagi yang pemerintah sini juga jahat dia melarang-larang begini hanya untuk cari popularitas sedangkan buah yang banyak pengawet yang harusnya nggak boleh masuk ya itu mereka kasih masuk yang penting ada duit gitu loh nah ini mesti dibenahi lah pertanian kita juga nggak diperhatikan dengan baik artinya saya beli jeruk medannya bisa 25 ribu sekilo dan saya beli jeruk pas hitam cuma belas ribu terasa nah, jauh lebih enak nah ini gimana ini bagaimana bilang produk lokal bisa bersaing makasih ya. Pak Leo selamat pagi Pagi Bu Nena Ya Bu, sebenarnya impor-impor gitu seperti impor garam, impor besi bekas Memang nggak boleh, itu eh, apa sangat mempengaruhi pembayaran neraca, eh, neraca perdagangan BI BI kan jaga-jaga di pasar terus nih, US kan bisa naik Makanya ya besi bekas garam tuh jangan Terima kasih Selamat pagi Pak Bobi Selamat pagi Ibu Komentar Anda Pak ya baguslah kalau pemerintah seperti itu namanya mendukung pertanian dalam negeri gitu tapi yang konsisten itu Bu nah petaninya itu tak dibantu tapinya itu dibantu gitu loh Bu disupport apa dikasih kredit mikro atau bagaimana gitu bagus kalau memang konsisten saya mendukung Bu terima kasih baik terima kasih Pak Bobi Pak Alfian ya selamat pagi Pak Alfian pagi silakan Ya, ini mengenai impor buah. Pemerintah selalu terlambat kalau bertindak. Buah di kampung-kampung aja buah impor. Bayangkan aja bisa dihabis-habiskan untuk buah impor. Sedangkan buah lokal tidak diurus. Itu aja komentarnya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Alfian. Penelpon nih Pak Agus semua selamat pagi. Pagi. Iya komentarnya Pak. Ya seharusnya malu ya. Larangan ini larangan ini. Padahal barang impor kok bisa lebih murah dari produk yang dalam negeri pembinaan dari pertanian itu apa saja uang keluar besar tapi hasilnya apa pendidikan kita dari pertanian itu apa itu yang perlu kita lewat ya, ya. masih baik terima kasih Pak Kusumo selamat siang Pak Heru selamat siang silakan komentarnya iya buah dalam negeri kita sebenarnya bagus sekali ya kayak pisang larang impor itu bagus kok Artinya pisang kita itu pisang barangan, pisang raja serai, apa itu memang jauh lebih enak daripada pisang impor. Cuma the problem itu harganya. Pemerintah nggak berhasil nih. Dengan teknologi yang super murah, yang nggak ada ininya, lalu nggak bisa berhasil untuk kasih ke uh, warga negara ini buah yang murah, sayur yang murah. Makanya harus pilih yang dari buah. Sebenarnya kalau misalnya lokal mampu, buat apa beli buah? Kita punya buah sebenarnya main oke kok, cuman masalahnya teknologinya sengaja dilantasin saya kira ini ada kerjasama antara importer-importer buah itu dengan para pejabat terkait gitu loh yang memang nggak mau memajukan buah dalam negeri pasti Selamat siang, silakan komentarnya Pak Komentar saya ya, memang Departemen Pertanian ngelakuin pekerjaan penyuluhan ke petani Satu, kalau di import dilarang sekarang memang buah lokal memang eh, bisa bersaing dengan buah import Kualitasnya jambradu kita mau makan coba yuk, yuk makan, yuk makan buah lokal deh. Buah lokal oke, bagus. Cuma sekarang buktinya jeruk coba. Yang tadi pagi seperti Pak Faisal Basri bilang. Dibandingkan dengan yang Kalimantan punya, dengan Pontang, dengan jeruk itu. Emang pemerintah bekerja untuk petani? Coba buktiin mana penyuluhannya, hasilnya ada nggak? Nggak ada. Jadi, lah, tempat-tempat petani menterinya dari mana? PKS lah ngapain ini bikin lagi peraturan larang itu? botol kubis, segala dilarang. botol aja cari-cari. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Indra, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Silakan. Ya, itu sebetulnya itu akal-akalan pemerintah aja. Supaya petani nggak marah. Kalau misalnya, eh, apa namanya, buah impor banyak masuk, itu kan pasti buah lokal juga nggak laku harga turun ya kan itu saya pegang terus ini apa namanya ad hoc aja sifatnya itu itu supaya pemerintah tuh ya kelihatannya oh ada perhatian lah sama petani supaya kelihatannya impor nggak terlalu banyak sekian aja bu Terima kasih Pak Indra